Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia. Makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, PC. E. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang, sudah banyak WA masuk. Ustadz kapan pangkas? Nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek. Ah, nih Ustadz kalian aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam bercahaya wajah Ustadz Somad. Lampunya dua. Terang benderang Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya selama ini berceramah, tablik akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibawa naik ke atas bukit indah Pak Ustadz indah melihat kota Palu dari atas bukit Masya Allah seperti bulan sabit memeluk laut indah ada jembatan kuning dari atas loh itu tadi kita lewat di sana ya Ustadz Somad tapi ada yang lebih indah di atas melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat lihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak mengenal Allah berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. yang agak jauh sedikit sekitar 5000 ustadznya dari mana dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam pandai memandikan jenazah bisa salat bisa jadi azan muazin menalkinkan mayat dikirim mereka ke daerah 5000 dalam bimbingan kita Alhamdulillah kalau begitu tugas sudah selesai belum Ustaz Somad masih ada 17 lagi oh masih sedikit Habib 17 ribu lagi begitu lembut bahasa Habib Habib tidak mendoktrin saya Ustaz Soan, kamu salah selama ini kamu ceramah di kota besar aja kamu ceramah di ibu kota provinsi saja kamu ceramah di masjid agung saja bukan begitu cara beliau lembut dibawanya naik-naik ke atas sampai turun ke bawah saya berpikir ternyata aku selama ini belum berdakwah Selama ini kau Abdul Somad cuman menceramahi orang baik yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai dai. Dai mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab, memakai jilbab. Itulah dai, itulah yang mengajak. Udo ila sabili rabbik ajak orang ke jalan Allah kita bukan mengajak orang ke jalan partai bukan mengajak orang ke jalan golongan bukan mengajak ke jalan mazhab kita mengajak orang ke jalan Allah hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustadz Abdul Somad sejuta viewer kata dia. Sejuta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. Empat juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan? La yadkhulul jannah. Ingat Ustadz Somad. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi. Siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin ada sombong sebesar biji sawi ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi kau tidak akan mencium bau surga mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insya Allah ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi. Kami di bawah, tempat ini dibuat, kan nggak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas, manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini transformer, robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan uhuwah uhuwah diambil dari kata akhi assalamualaikum ya akhi ya ukti saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama album saya banyak hmm, kan sombong lagi yang laki-laki ya akhi yang perempuan ya ukti kalau bahasa kampung ustad my brother saudaraku diambil dari kata se satu udara perut saudara-saudara seperut seperut apa maksudnya seperut udara perut sesatu seperut saya tidak paham makna Ustadz Somad katakan kita kok seperut saya datang dari Sumatera ini Palu Sulawesi Tengah jauh Ustadz Somad melewati Kalimantan tapi kita berasal dari satu perut perut siapa? perut Hawa istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustadz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu nggak ada kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, nggak ada Tuhan. Atheist. A, tidak Tuhan. Is keyakinan. Ateis keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Eh, apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Gak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, Oh my God! Ngomong apa tadi? Oh my God! Apa artinya? Oh Tuhan! Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my god ada Allah tapi kita tidak mengatakan dia oh my god kita berkata la ilaha illallah Allah yang menciptakan Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita ke dalam sumsum -sum otak kita anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau kau punya kekuasaan yang punya kuasa bukan engkau tapi Allah lahul mulku kalau engkau dipuji-puji orang bukan engkau yang punya pujian tapi dia walahul hamdu yuhyi dia yang menghidupkan wa yumit dia yang mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku dia punya kekuasaan walahul hamdu dia yang punya puja-pujian yuhyi dia yang menghidupkan wa yumit dia yang mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir itu diulang sampai tiga kali la ilaha illallah lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir itu bukan sekedar mantra itu bukan abrakadabra bim salabim ditanamkan ke dalam hatimu ke dalam jantungmu supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat religiwan semuanya Semoga usia bertambah Istiqomah juga semakin bertambah Amal bertambah Maka bertambah pula kesiapan kita Untuk tetap menebar kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh